Wan an Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu wa mu'adun wa mu'adun ratif radifuhu dan Sayyidina Mu'ad adalah yang diboncengnya. Oh. Satu pemandangan yang indah. Naik onta digandeng oleh Rasulullah. Oh. Sayyidina Mu'ad bin Jabal Naik motor kalau sekarang di belakang, belakangnya digandeng. Kalau naik onta digandeng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al rohli di atas onta. Kala sudah begitu dekat sama Nabi, Nabi berkata, Ya Mu'ad, Mu'ad, Lebih kan? lebih ya Rasulullah. Ya ya Rasulullah. Lebih itu sambutan. Baik ya Rasulullah. Kupenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Dengan segera senang hati ya Rasulullah. Labbaik wa sa'daik. Kala kemudian Nabi menjawab, Ya Mu'ad. Diulang lagi. Dipanggil Rasulullah ya apa enaknya. Tidak tahu rasanya saya di Mu'ad waktu kayak apa. Dipanggil Rasul ya Mu'ad, ya Mu'ad, ya Mu'ad. Labbaik Rasulullah wa sa'daik. Kala ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Tiga kali. Mu'ad, Ya Rasulullah. Mu'ad tiga kali. Bahkan Sayyidina Mu'ad itu juga yang pernah diajari Nabi untuk membaca doa setelah sholat. Ya Mu'ad inni uhibbuk. Yang Nabi pernah memanggil Sayyidina Mu'ad lalu ditambah dengan kelab. Ya Mu'ad inni uhibbuk. Ya Mu'ad aku mencintaimu. Allah. Selama ini kita mencari cinta Rasulullah. Nah ini sudah langsung Nabi mengucapkan. Kalau selama ini kita mengaku cinta kepada Rasulullah karena dengan harapan Rasulullah mencintai kita. Lalu akan mencari kita nanti di padang mahsyar membonceng kita di siratul mustaqim dan akan berikan air minum di telaga kautsar. Kita mencintai Nabi. Akan tapi Sayyidina Mu'ad bukan Sayyidina Mu'ad yang mengatakan aku cinta kepada Nabi. Dan itu sudah berlalu. Artinya Sayyidina Mu'ad sudah setiap hari mengatakan dirinya cinta kepada Nabi. Tapi saat itu dijawab oleh Rasulullah SAW, Ya Mu'ad, ini uhibbuk. Wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Allah. Apa yang dirasa oleh seorang? Seorang pecinta ternyata yang dicintainya membalas dengan kalimat ya Mu'ad inni uhibbuk. Dalam hal ini ya Mu'ad artinya bahwasanya dengan kalimat yang diulang-ulang menunjukkan bahwa yang akan disampaikan adalah sesuatu yang amat amat amat penting. Kalau ma min abdin ya mu'ad tidak ada seorang hamba yashhadu an la ilaha illallah yang bersaksi bahasanya tidak ada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah sidqan min qalbihi dengan sungguh-sungguh dengan tulus dari dalam hatinya illa haramallahu 'alan nari kecuali Allah haramkan masuk neraka Qala ya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Mu'ad setelah mendengar berita heboh itu, berita hebat itu, berita dahsyat yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah akan diharam dengan tulus dari hatinya akan diharamkan masuk neraka. Lalu Sayyidina Mu'ad berkata, "Ya Rasulullah, apal ukhbiru bihan nasa fayastabshiru?" Apakah boleh aku kasih tahu orang-orang itu agar mereka senang ya Rasulullah? dengan mudah saksi bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah mereka akan masuk surga apakah boleh aku kasih tahu mereka ya Rasulullah agar mereka senang Nabi Muhammad yang sangat mencintai umat beliau berkata idan yattakilu kalau begitu dengan kalau begitu artinya jika engkau sudah kasih tahu dikhawatirkan mereka nanti akan mengentengkan hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah lalu dianggap sudah masuk surga. Dan memang sabda Nabi semacam itu. Akan tapi yang dikhawatirkan Nabi adalah orang yang tidak paham.